السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد إمام رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين rahimakumullah Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kenikmatan hidup sehingga pada malam ini kita bisa bersama-sama menghadiri pengajian sebagaimana biasanya Semoga kenikmatan itu tetap berada di dalam sanubari kita, di dalam diri kita, dan berkesinambungan sampai akhir hidup kita nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di dalam membahas mengenai kemuliaan ilmu dan sekarang lebih fokus terhadap bab tentang orang alim, orang yang tahu tapi tidak mengamalkan dengan ilmunya. Galal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin wa'lam dan ketahuilah annal alima bahwasanya seorang yang alim itu alladzi la ya'malu bi ilmihi yang tidak mengamalkan dengan ilmunya maslubul fadilati akan tercabut keutamaannya fala yambagi lahu an yaktarra bima warada anillahi wa an rasulihi fi fadlil ilmi maka seharusnya bagi orang alim itu dia tidak tertipu dengan apa yang datang daripada Allah maupun hadis yang datang dari nabinya di dalam keutamaan mencari ilmu atau orang yang mencari orang yang mempunyai ilmu Wa qad alaihi salatu wassalam wa yuhimu nafsahu dan dia menyangka bahwasanya dirinya annahu dakhilun fi dzalika bi mujarradil min ghairi amal. Bahwasanya dia akan begitu saja menjadi orang yang mulia karena belajar ilmu walaupun tanpa mengamalkan. Padahal kata Nabi Haddad Nabi SAW telah bersabda ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu bihi. Belajarlah kalian sesuka kalian, sesuka hati kalian. Tapi demi Allah tidak akan diterima dari kalian sehingga kalian mengamalkan dengan isi keilmuan yang kalian pelajari itu. Barulah Allah akan menerima keilmuan itu dan barulah kamu mendapatkan karunia keutamaan orang yang punya ilmu itu. Itu maksudnya. Waqala alaihi salatu Nabi juga bersabda Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dah Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah akhlaknya ketahuilah bahwasanya tidak akan bertambah orang itu dari sisi Allah kecuali kejauhan saja. Tambah jauh, bukan tambah dekat, justru tambah jauh. Wa inna ma saral ilmu bitilkal manzilati ar-rafi'ati indallahi lima fihi minal manfaatil ammah li jami'i ibadillahi ta'ala. Kenapa sih orang yang punya ilmu begitu tinggi kemuliaannya, begitu tinggi derajatnya? Sampai antara derajat Nabi sampai dan derajat ulama cuma tinggal satu strip saja Kenapa demikian? Rahasianya, kuncinya kata al Haddad karena mereka itu mempunyai andil di dalam kemanfaatan yang umum. Semua orang mengambil kemanfaatan. Beda dengan kemanfaatan harta dari seorang yang kaya, yang soleh, yang mengamat, yang mem, menghabiskan hartanya itu untuk jalan Allah. Oleh karenanya Nabi SAW di dalam hadis lain bersabda, Afdalus sadaqah rajulun ta'allamal ilmah summa allamahu ahohu. Sebaik-baik sedekah itu adalah seseorang yang mempelajari ilmu agama, setelah dia mempelajarinya, baru kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Jadi tidak ada kemanfaatan yang lebih umum dirasakan oleh banyak manusia melebihi daripada keilmuan. Kalau harta itu tidak bisa umum, tidak bisa dirasakan secara rata. Tapi kalau ilmu dapat dirasakan secara rata. Dan ilmu itu adalah sebuah sistem yang sekarang dikenal sebagai MLM tuh. Tambah banyak anggotanya, tambah banyak dia dapatkan. Sehingga bayangkan kalau seumpama ada seorang guru yang mengajarkan suatu keilmuan kepada muridnya. Kemudian muridnya mengamalkan, guru itu dapat dua kali lipatnya. Setiap hasanah kan sepuluh hasanat. Gurunya dapat dua puluh hasanat. Guru-gurunya empat puluh hasanat. Guru-gurunya lagi puluh hasanat. Guru-gurunya lagi seratus enam puluh hasanat. Guru-gurunya lagi tiga ratus dua puluh hasanat. Dan begitu bagaimana dengan Nabi? Bagaimana dengan para sahabat Nabi? Bagaimana dengan para a'immah al-arba'ah radhiyallahu anhum wa ardahum? Nah, jadi sistem yang seperti itu digunakan oleh oleh oleh Allah SWT di dalam memberikan keutamaan, memberikan karunia kepada mereka-mereka yang punya ilmu itu. Nah, tapi walaupun keil, karunia yang diberikan Allah Taala sangat tinggi dengan ilmu itu tidak akan membawa apapun juga. Karunia itu tidak akan dinyatakan kepada orang itu, tidak akan dipastikan kepada orang itu sampai orang itu mengamalkan. Inilah yang kita takutkan. Banyak ngomong tapi tidak berbuat. Banyak ngomong di atas mimbar, banyak ngomong di pengajian tapi kita sendiri tidak mengamalkannya. Kita ingat kepada Imam Al-Junaid Sayyidut Ta'ifah. Dia pemimpin daripada Ta'ifah Ahli Tauhid kita. Jadi beliau itu adalah seorang pemimpin di dalam tasawuf Imam Junaid. Di mana beliau itu mempunyai guru namanya Sirri Asikti. Gurunya mengatakan kepada Imam Junaid, Junaid, pergilah ke masjid, berilah nasihat mereka itu. Maka beliau dengan hormat mengatakan kepada gurunya, wahai guru bukan saya menolak. Saya tidak menolak guru, tapi saya takut selalu terbayang-bayang kepadaku ayat-ayat ini. Yang pertama adalah Ayat Allah yang berbunyi lima tagulu mala taf'alun. Kabura maktan indallahi antagulu mala taf'alun. Kenapa kamu hanya berkata tapi tidak mengamalkan? Sungguh sangat besar dosanya. Sangat besar murkanya Allah kepada mereka yang hanya berkata tapi tidak mengamalkan dengan isi kata-katanya. Dan aku juga takut kepada ayat lainnya yang berbunyi Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak mau berbeda dengan kalian terhadap apa yang aku larang kepada kalian atau berbeda dengan kalian terhadap apa yang aku perintahkan kepada kalian. Ini ayat-ayat yang membuat aku membuat aku takut untuk memberikan nasihat baik guru. Baik kalau begitu. Dia tidak memaksa. Pada malam harinya beliau bermimpi Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Beruntung ya. Orang yang bermimpi Nabi itu beruntung karena Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih Bukhari, "Man roani fil manam faqat ro'a haqqa, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa mengimpikan aku dan tidurnya, berarti dia telah melihat aku dengan nyata karena sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai aku. Nabi berkata kepadanya, "Ya Junaid, wa'idin nas." Wahai Junaid, hendaklah kau pergi sekarang ke masjid, berikan nasihat manusia. Nah ini, ini orang alim yang dapat izin. Kalau orang alim dapat izin, maka ilmunya itu manfaat. Didengarnya itu enak, masuk ke dalam hati, langsung diamalkan. Karena apa? Dapat izin. Oleh karenanya dalam ayat disebutkan, وَمَا arsa inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa Nah ini. Jadi aku utus engkau wahai Muhammad sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, dan sebagai seorang yang mengajak menyeru ke jalan Allah, tapi dengan izinnya. Ini ini yang sulit kita. Kadang-kadang banyak sekarang ini orang yang berdakwah tapi tanpa ada izin. Izinnya bagaimana? Ya harus dia mendapatkan izin dari gurunya ataupun dari Nabi Muhammad SAW seperti Imam Junaid ini dapat dipastikan kalau sudah ustadz seorang dai mendapatkan izin semacam itu maka dakwahnya itu akan diterima. Ini seperti beliau nih berangkatlah beliau. Karena Imam Junaid itu orang yang soleh, tapi sebelum ada perintah dari gurunya selama itu pula maka beliau tidak mau memberikan wejangan. Tidak mau mereka, beliau memberikan nasihat. Kenapa? Merasa tidak pantas. Itu orang dulu seperti itu. Imam Syafi'i Begitu umurnya 15 tahun, gurunya Imam Muslim Az-Zinji beliau mengatakan, "Laqad ana laka ya Ibn Idris an tuftiya." Sudah datang waktunya bagi engkau wahai Ibn Idris untuk memberi fatwa. Baru dia memberi fatwa. Orang dulu seperti itu, kalau sekarang tidak. Kadang-kadang tanpa ijazah ilmiah, kadang-kadang tanpa perintah dari gurunya, dia sudah berdakwah. Ya, semoga kita mendapatkan ridho guru-guru kita sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar sampai kepada mereka karena ini zaman kata saya punya guru Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, beliau mengatakan sekarang ini zaman di mana orang itu bodoh. Masalahnya kebodohan mereka itu bercampurkan dengan syubhat, bercampurkan dengan sesuatu yang haram. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi man akalal halala atau ajawari husyat amabat alimat awalam ta'lam. Kalau seseorang itu makanannya halal, maka mau tidak mau semua anggota badannya akan digunakan untuk sesuatu yang sifatnya taat kepada Allah. Gampang. Untuk berbuat maksiat susah. Tapi sebaliknya, ini yang mengatakan bukan seorang guru, bukan seorang kiai, tapi Nabi kita Muhammad SAW. alaihi wasallam sadiqul Sesuai dengan sifatnya Allah taala menyifatkan di dalam Al-Qur'an, "Mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa dikatakannya semua wahyu isinya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Barang siapa yang makan makanan haram, maka pasti anggota badannya itu akan digunakan untuk sesuatu yang sifatnya maksiat. Mau gak mau seperti itu. Dirasa atau tidak rasa, langsung akan menjadi seperti itu. Nah ini sekarang zamannya sudah Susah bagaimana dia itu akan menerima mau itu hasanah. Tebalnya hatinya itu, kegelapan yang ada dalam hatinya itu, hijab yang ada dalam hatinya itu sangat tebal. Kenapa? Makanan yang haram ini sehingga apa? Tidak ada cara lain untuk mengubah masyarakat sekarang ini kecuali satu. Apa itu? Imma. Ada dua pilihan, dua opsi. Masyarakat yang bertobat, bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, mengembalikan semua haknya, nanti bisa bersih lagi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyampaikan dainya, ustadznya itu harus mukhlis betul. Harus ikhlas betul. Kenapa? Kalau sudah ikhlas akan masuk ke dalam hati walaupun hati itu setebal apapun kegelapan itu. Ini yang sekarang kita tidak punya. <laughs> Ya semoga kita semua yang menyampaikan maupun yang disampaikan mendapatkan rahmat dari Allah Taala sehingga kita mendapatkan keikhlasan di dalam apa yang kita sampaikan sehingga yang mendengar juga mendapatkan eh, bagian daripada kebaikan apa yang disampaikan sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau sudah kita berbicara masalah ikhlas itu susah zaman sekarang ini susah. Jadi banyak hambatan-hambatannya itu sangat banyak. Mana karena pujian lah, mana karena amplop lah, mana karena untuk sum'ah dan lain sebagainya, sangat banyak. Kalau kita tidak selalu membaca kita-kita semacam ini, kalau kita tidak menempa diri kita dengan ilmu tasawuf, habislah kita. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "An-nasu kulluhum halka." Manusia semuanya akan binasa. Nabi Muhammad yang berkata, mari kita sama-sama dengarkan. "An-nasu kulluhum halka." Semua manusia dibinasa. Illal alimun, kecuali orang yang tahu. Kecuali orang yang belajar. Kecuali orang yang hadir ke pengajian Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Dan orang yang tahu pun mereka akan binasa kata Nabi Muhammad. Kecuali yang mengamalkan dengan ilmunya. Apa gunanya kita tahu tapi tidak mengamalkan? Apa gunanya kita berbicara tapi tidak mengamalkan? Wal amiluna kulluhum halka illal muhlisun. Dan orang yang mengamalkan pun juga akan binasa kecuali yang ikhlas. Yang berbicara ikhlas, yang hadir ikhlas. Barulah dari situlah kita akan mendapatkan sesuatu manfaat yang akan dirasakan bukan hanya kepada kita saja, tapi kepada warga sekitar pun akan mereka merasakannya. Pernah suatu waktu guru-gurunya Habib Ali bin Muhammad Hafsi yang bernama Al Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir yang mengarang kitab Ya Rabbana Tarafna Gosida itu Ya Rabbana Tarafna sampai akhirnya itu beliau pernah suatu waktu bertanya kepada putranya putraku nanti kalau sudah selesai majelis tanya sama orang tua itu yang hadir itu. Apa yang terjadi dalam majlis ini? Apa yang terjadi? Apa yang dilihatnya? Baik ayah, sudah selesai majelisnya selesai, dia datang kepada orang tua itu. Dia nggak tahu siapa orang tua itu. Tanya, wahai orang tua, apa apa sih yang kamu lihat dalam majelisnya ayahku itu? Dalam majelis ini apa yang kamu lihat? Kata orang tua itu, gel saya melihat ada cahaya yang turun dari atas langit seperti gumpalan-gumpalan awan yang bersinar, bercahaya, kemudian terus jatuh terus sampai ke kepalanya orang yang tua itu katanya, yang mengajar itu. Setelah itu menyebar, menyebar kepada orang yang hadir semuanya. Kemudian menyebar kepada orang-orang di sekitarnya. Terus begitu sampai seluruh kota ini mendapatkan daripada sinar yang turun yang berasal bersumber daripada orang tua itu. Disampaikan kepada ayahnya. Ayah, dia menjawab begini, begini, begini. Dikatakan oleh Habib Abdullah kepada anaknya tersebut, kamu tahu orang tua itu? Dan tidak, itu adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya itu yang kita rasa. Iya betul kita tidak merasanya karena kita belum sampai kepada makamnya. Nah, tapi orang-orang yang tahu bisa melihat kepada hal yang semacam itu. Nah, itu tidak akan turun kepada kita yang namanya sakinah, yang berupa cahaya itu kecuali kalau kita itu yang menyampaikan ikhlas, yang hadir mukhlis. Nah, itu baru kita akan mendapatkan kemuliaan semacam itu. Ya, walaupun kita tidak merasa seperti itu, semoga dengan kita menyebutkan orang-orangnya tadi dengan berkatnya kesungguhan hati kita hadir pada malam ini dan pengajian yang mulia ini semoga kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Sehingga mungkin bisa jadi karena rahmat Allah satu saja pertemuan, satu saja turunan daripada cahaya tersebut sudah kita akan dapatkan manfaatnya untuk selama-lamanya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkannya itu. Kemudian itu yang akan dibatkan Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wal muhlisuna ala khatarin azim. Orang yang mukhlis pun bukan berarti dia selamat, masih dalam keadaan berbahaya. Bisa jadi dia berbinasa. Bisa jadi dia binasa. Siapa yang tidak tahu? Bahwasanya iblis itu ketika beribadah selama 80 ribu tahun sangat ikhlas karena Allah. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Oleh karenanya tatkala kita beramal, tatkala kita berbuat suatu amalan, maka tidak ada yang dapat mengetahui keikhlasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Itu amal seseorang berupa sholat kah, berupa sodakoh kah, berupa puasa kah, itu akan naik ke atas. Langit pertama ada penjaganya. Begitu dilihat, kayaknya bagus, tembus. Masuk ke langit kedua. Langit kedua juga ada penjaganya. Dilihat bagus, terus tembus. Sampai ke langit yang ketujuh. Apa yang terjadi? Kata Allah Ta'ala, kembalikan pada orangnya. Heran malaikat, apa yang terjadi ya Arab? ini adalah sebuah perbuatan yang dilakukan bukan karena aku. Kembalikan pada dia. Jadi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Ini yang masalah yang terbesar kepada kita ini adalah keikhlasan ini. Kalau kita ingin melihat kepada sebuah keikhlasan, kata kata para ulama, maka lihatlah kepada Imam Syafi'i perkataannya. Imam kita, Imam mazhab kita Syafi'i apa yang dikatakan oleh beliau? Saya sangat ingin, saya sangat mengharapkan, saya sangat-sangat bercita-cita berangan-angan kepada Allah, semua orang bermazhab dengan mazhabku. Kenapa? Tambah banyak pengikutnya, tambah banyak pahala yang dapatkan. Kita semua sholat dengan mazhab mazhab Syafi'i, berarti setiap kita sholat Imam Syafi'i dapat pahalanya. Aku berharap semua orang mengambil dari mazhabku, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang menyebutkan namaku. Tidak ada satupun daripada mereka yang menisbahkan kepada kepada aku ilmu itu. Coba lihat, <laughs> luar biasa. Kita bikin kitab. Setelah bikin kitab jadi pakai namanya orang. Kira-kira gimana? Bisa kita? Senangkah kita? Relakah kita? Nah itulah keikhlasan. Dan subhanallah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dikabulkan doanya. Kita lihat, kita belajar, kita bahasa syafi'i. Kita belajar fikih syafi'i. Coba lihat, malam-malam yang uh, di Masjid Jami ini setiap habis maghrib itu kan ada pengajian yang fikihnya. Siapa yang ngajar? Setiap siapa? Kiai siapa? Kiai Anas. Nah, coba lihat. Pernah disebutkan Syafi'i? Tidak pernah disebutkan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, Imam Subki, Imam Syarazi dan lain sebagainya. Imam Syafi'i tidak pernah disebutkan padahal Imam Syafi'i adalah pelopornya. <laughs> Subhanallah. Beda dengan mazhab lainnya. Kalau mazhab lainnya disebutkan Gola Hanafi, Gola Maliki, tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Sof dari keikhlasannya beliau itu. Contoh-contoh kelahatan daripada ulama banyak. Di antaranya pengarang kitab Zubat yang sangat terkenal itu yang yang yang menjamur di mana-mana, yang dibaca di mana-mana, dihafalkan oleh banyak ribuan orang, bahkan jutaan orang mungkin di dunia ini. Apa yang terjadi? Imam Muhammad bin Husain bin Arsalan beliau itu setelah mengubah kitabnya yang pertama Sofwatuz Zubat Sofatu Zubat. Setelah selesai, apa yang dilakukannya? Dia pergi ke laut. Naik kapal. Setelah sampai di tengah laut, maka dia katakan, Ya ya Arab, ini gubahanku ini, tulisanku ini, kalau memang karenamu ya Allah, maka selamatkan. Kalau bukan karenamu ya Allah, maka biarkan dia tenggelam dan hancur. Itu kertas-kertas itu nggak ada ikat-ikatannya nggak. Belum dijahit belum. Tidak dikasih plastik, tidak. Nggak ada sampulnya, nggak ada. Itu semuanya padahal isinya masih kertas aslinya dengan tulisan yang yang diambil daripada tulisan tinta. Artinya kena air langsung terhapus. Diambilnya dilempar. Tinggal sama dia, nggak dilihat lagi, tinggal. <laughs> Subhanallah karena keikhlasan dia itu nggak apa-apa. nggak terbusak sedikit pun, nggak ada yang terbusak sama sekali. Basah pun tidak. Sehingga apa? tatkala ada seseorang nelayan yang akan yang akan mencari ikan, dia kaget melihat sebuah sinar berada di atas lautan. Ternyata ketika dilihat sebuah kertas, kertas lembaran kertas yang banyak. Tapi subhanallah tidak kena air, nggak basah sama sekali. So, akhirnya dibawa, ini kan aneh, dibawa sampai kepada raja pada zaman itu. Akhirnya kata raja ini adalah kitab yang manfaat, ini kitab yang dikarang karena Allah oleh karenanya aku akan perbanyak. Ah, raja yang perbanyak waktu itu. Nah, ini contoh dari berbagai keikhlasan semacam itu. Dan tatkala seseorang berusaha untuk mengamalkan segala sesuatu dengan keikhlasan, maka mau tidak mau akan disampaikan oleh Allah Taala. Kalau kata ulama juga kalau kamu ingin melihat kepada sebuah keikhlasan, maka lihatlah kepada perkataan ahlul bait. Di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, وَيُتْئِمُونَ عَلَى هُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُتْئِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Bagaimana itu sebab musabab nuzulnya ayat itu? Terjadi pada Ahlul Bait. Mereka-mereka yang paling berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul pemimpin semua perempuan paling afdalnya perempuan mutlakan Sayyidatuna Fatimah Zahra bayangkan dalam umurnya hidup di dunia cuma 28 tahun tapi dalam jangka waktu 28 tahun bisa mengalahkan Sayyidatuna Asia, bisa mengalahkan Sayyidatuna Maryam bisa mengalahkan ibunya sendiri Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha nah ini jadi harusnya kita kepada yang semacam ini itu kita harus iri. Bukan lihat mobil bagus iri, lihat rumah bagus iri. Ini adalah sebuah kenikmatan yang terbatas. Kita semua akan meninggalkannya. Tapi kenikmatan yang semacam ini, mereka para a'immah yang kita sebutkan tadi, para ulama yang sebutkan tadi, itulah kemuliaan yang sesungguhnya yang mereka dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang seharusnya kita cari. Bukan kenikmatan di dunia ini. Kesian mereka terkadang itu kesian. Kita ini banyak yang tertipu. Siapa menipu kita? Siapa lagi kalau bukan musuh-musuh kita? Apa yang terjadi? Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu kesayangan Nabi, sedang sakit. Sakitnya agak lumayan parah. Sehingga Sayyidina Ali merasa khawatir. Bertemulah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Coba lihat bagaimana pertemanan di antara mereka, bagaimana kedekatan di antara mereka. Tega-teganya mereka itu sampai-sampai mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali dan Syekh Bakar ada permusuhan. Apalagi permusuhannya karena sesuatu yang sifatnya keduniaan. Imam Ali. Imam Ali anak didiknya Nabi Muhammad ingin merebut kekuasaan siapa bilang. Beliau seorang sufi. Seorang yang telah menceraikan dunia ini. Apa yang dia itu mau melihat kepada kepada kekuasaan, kepada dunia? Itu mereka itu bukan sesungguhnya mereka semacam itu. Bukan mencintai Imam Ali, bukan memuji Imam Ali, justru sebaliknya justru menghinakan Imam Ali. Seakan-akan apa yang mereka katakan itu kesian deh Imam Ali rakus kepada kekuasaan sampai dia memusuhi Abu Bakar, Umar, Utsman hanya karena kekuasaan. Siapa bilang saya sebagai cucunya saya nggak terima? Itu orang-orang yang salah yang semacam itu. Ya seperti itulah. Kalau sudah Allah mau mengasihi hidayat gampang saja, kita paham. Tapi kalau Allah tidak mau kasih hidayah, ya begitulah. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Au kadulumatin fi bahrin lujiyin yakshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahabun ba'duha fawqa ba'din. Iza akhraja yadahu lam takat yarah. Kalau sudah kegelapan, sudah diberikan Allah Ta'ala, maka gelap isinya Hatta orang ngomong apa saja nggak diterima. Kesian deh. Jangan berspekulasi urusan akhirat kita takut. Jangan berspekulasi urusan akhirat. Biarkan kita mengikuti ajudat kita. Kalau kita katakan biarkan kita ikuti ajudat kita, Ajudat kita yang mana? Ajarat kita jelas. Siapa mereka? Bagi Mugaddam, ajarat kita. Habibullah Haddad, ajarat kita. Abdul Rahman Segaf, kita. Siapa? Man fil haliga kamahum. Kata Nabi Ali Ahdi. Beliau mengatakan siapa yang seperti mereka dalam di dunia ini siapa seperti mereka? Lihat bagaimana wiridnya mereka, lihat bagaimana sholat mereka, lihat bagaimana akhlak mereka. Kita mau ikut mereka kerucuk-kerucuk itu. Mengikuti mereka yang akhlaknya luar biasa, yang sudah jelas karomahnya. Lihat bagaimana berkumpulnya dengan Nabi Muhammad. Mereka itu yang selamat, mereka dicintai oleh Allah, oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Semoga kita telah tetap hidayah itu berada dalam hati kita ya Allah. Selamatkanlah mereka semua ya Allah. Mereka saudara-saudara kita ya Allah. Selamatkanlah mereka, berikan taufik mereka ya Allah Berikan taufik mereka dengan kemuliaan majelis ini. Berikan taufik mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar ya Allah. Akhirnya kata Syekh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Ali, kenapa kamu tidak bernazar saja?" Bernazar. Berpuasakah? Bersedekahkah Atau apa saja? Kamu niatkan supaya anak kamu sembuh. Begitu dia mendengar ucapan Syekh Abu Bakar Siddiq, baik. Kalau begitu saya akan kasih tahu kepada Fatimah dan putraku. Pulang dia kembali. Begitu kembali ke rumahnya, maka beliau katakan kalau mau Bakar mengatakan kalau kita anak kita ini pengen sembuh, kita hendaknya bernazar. Ayo kita bernazar berpuasa selama tiga hari. Baik. Gal ya Allah kami bernazar. Kalau putraku Hasan ini sembuh, maka aku kami akan berpuasa selama tiga hari tiga malam. Subhanallah. Setelah mereka bernazar, Sina Hasan sembuh. Akhirnya Sayyidina Ali berpuasa. Yang Fatimah mengatakan, enggak, biarkan saya berpuasa. Jangan kau, kau mencari uang, engkau capek, biarkan saya berpuasa, kata Sayyidina Fatimah. <laughs> Kata Imam Hasan, enggak, saya yang berpuasa, karena kalian bernadar karena saya, biarkan saya yang berpuasa. Akhirnya mereka semua mau berpuasa semuanya. <laughs> Coba lihat ya, bagaimana orang yang hidupnya itu untuk akhirat saja, identik akhirat saja seperti ini. Ini keluarga yang mulia, yang pernah suatu waktu Nabi SAW datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah dalam keadaan Sayyidatuna Fatimah tidur di sampingnya Sayyidina Ali kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di sampingnya tidur di bawah bukan di spring bed di bawah kemudian Sayyidina Muhammad SAW mengatakan kepada Bilal yang ikut pada pada waktu itu gal ya Bilal lihatlah kepada mereka lihatlah kepada mereka nanti di akhirat mereka semua berada dalam satu atap bersamaku Allah maj'alna minhum ya Rabb Semoga kita tidak bisa dengan mereka, dengan Nabi dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya puasa hari pertama mereka puasa. Sayyidina Ali kerja. Coba lihat Sayyidina Ali kerja bukan dalam keadaan mewah, bukan dalam keadaan luar biasa. Lihat bagaimana Sayyidina Ali, Imam Ali kerja dapat uang kasihkan sama dibelikan gandum dibelikan pada Fatimah Fatimah nombok menumbuk dengan tangannya sendiri <laughs> sehingga pernah suatu waktu tangannya itu kasar karena banyaknya menumbuk walaupun beliau putrinya Nabi sebaik-baik perempuan yang pernah ada yang pernah ciptakan Allah Taala tapi lihat bagaimana dia tidak manja dia tidak mengharuskan minta kepada Nabi untuk supaya dibantu oleh seorang budak dah sampai suatu waktu beliau itu sambil menumbuk menangis Mungkin karena ya namanya juga biasa manusia, mungkin dia ingat capeknya, melaratnya, merananya Sayyidah Fatimah. Harus setiap hari dia itu mana menggendong Sayyidina Hasan, mana menggendong Sayyidina Husain. Suatu waktu ketika dia sedang menumbuk begitu, Sayyidina Hasan nangis, dia gendongnya. Sambil menumbuk dengan tangan satunya. Nah, lagi menumbuk dengan tangan satunya, Sayyidina Husain juga menangis, digendong dua-duanya. Sehingga beliau menangis. Mungkin dia ingat itu sahabat-sahabat yang lainnya itu punya punya budak-budak sementara aku tidak punya budak. Mungkin dia itu mungkin pikirannya semacam itu sehingga dia menangis. Biarkan oleh Sayyidina Bilal, dibantu oleh Sayyidina Bilal, berikan padaku, biarkan aku yang menumbuhnya. Sehingga pada waktu itu datanglah Nabi Muhammad SAW dan beliau katakan menyenangkan hatinya Sayyidina Fatimah, ya Fatimah, gal berikan cucuku dan biarkan itu yang namanya tumbukan itu berjalan sendiri. Subhanallah, Begitu itu jualnya Nabi SAW itu <laughs> nombok sendiri, putar-putar gitu. <laughs> Kalau seumpama aku mau, kata Rasulullah SAW, itu akan menumbuk kata saya Fatimah selamanya sampai hari kiamat nanti. Hmm, tapi tidak, Rasulullah SAW tidak mau yang semacam itu tidak mau. Kenapa? Mengurangi pahalanya. <laughs> Oleh karenanya saya ingat kepada perkataan ayah saya sendiri. Beliau itu kan seorang pejuang luar biasa. Kita sebagai anak-anaknya tinggal nikmati hasilnya aja. Jerih payahnya sudah lewat. Semua berkat perjuangan dari ayah saya almarhum Habib Hasan Baharun. Itu beliau itu hampir setiap hari utang. Nanti hari berikutnya tutup utang. Terus begitu. Sampai kita katakan, wah ini pondok ini kok ditinggalkan sama kita. Wah luar biasa ini. Beratnya luar biasa. Tapi apa kata beliau? Yang dipikir nanti saya setelah meninggal nanti tetap seperti meninggal tidak. Tidak seperti itu. Ini semua saya bikin begini ini supaya tambah tinggi derajat saya, tambah besar pahala saya. Nanti kalau saya sudah meninggal, maka mereka yang datang ke pondok untuk membantu kalian. Ya, Alhamdulillah. Berkat doanya walidi, berkat kalamannya walid, Alhamdulillah. Nggak seperti dulu. Jadi kalau dulu itu susahnya luar biasa. Dan semua itu memang dia mau susah payah. Kenapa? Ingin tambah tinggi derajatnya. Gadrul ajar ala gadrin nasab. Pahalanya seorang itu tergantung kepada rasa capeknya. Tambah berat, tambah penat, tambah capek. Maka tambah besar pahalanya. Semoga kita termasuk yang sadar bahwasanya kemuliaan seperti itu kemuliaan yang kita dapatkan, bukan kemuliaan yang kita rasakan dengan dengan apa dengan hawa nafsu kita tidak. Semoga kita termasuk yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sudah kerja ditumbuk, dimasak jadi roti, siap dihidangkan. Subhanallah. Ketika sudah duduk di tempat duduknya, nunggu azan, begitu azan Allahu akbar, Allahu akbar sudah dibagikan rotinya itu. Sudah dibagikan oleh Imam Ali sudah dibagikan. Eh, nggak tanya ada yang nggak ketuk pintu. Galia ya ahla baiti Rasulillah miskinun amama baitikum. Wahai keluarga Nabi ada seorang miskin di depan pintumu. Akhirnya kata Imam Ali, makanlah kalian, biar yang punya aku, aku berikan. Kata sahabat yang jangan, engkau besok kerja lagi, biar punya aku aja berikan. Dan Hasan mengatakan, enggak kalian berpuasa karena aku, biar punya, biar punya aku aja yang kasihkan, kalian makan saja. Akhirnya mereka nggak mau, akhirnya diambil semuanya diberikan kepada miskin, semuanya diberikan. Sehingga malam itu mereka hanya minum air saja. Coba lihat, ini keluarga Nabi Muhammad SAW. Hari kedua, Sayyidina Ali kerja lagi, dapat uang, belikan gandum, ditumbuk, ditumbuk, sampai jadi makanan, siap dihidangkan. Menjelang maghrib, ketika sudah dibagikan, diketok pintunya yatim amama baitikum tafaddal alaina ada seorang yatim yang berada di depan pintumu wahai ahlul bait maka berilah sedikit daripada karunia Allah kepada kalian lagi-lagi dan Ali mengatakan biar aku yang Fatimah mengatakan tidak jadi mereka itu rebutan untuk kebaikan <laughs> beda kan sama kita begitu kita dapat makanan dalam rumah rebutan yang paling enak yang paling diambil <laughs> ini tidak yang paling enak diberikan Akhirnya mereka semua hari, hari kedua juga tidak makan, hanya minum saja. Hari ketiga juga seperti itu. Selina Ali kerja, menghasilkan uang, ditumbuk gandumnya sampai telah jadi dihidangkan. Eh, datang. Asir amama baitikum, seorang tawanan berada di depan pintu kalian. Kami sudah tidak makan beberapa hari, berikanlah kebaikan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kalian. Lagi-lagi mereka rebutan, akhirnya semuanya diberikan. Setelah semuanya diberikan sudah. Mereka nggak makan, cuma minum saja. <laughs> Coba lihat ya, luar biasanya mereka itu. Padahal keluarga Nabi paling dekat kepada Nabi. Subhanallah setelah mereka sholat, Nabi SAW datang ke rumah itu. Apa yang terjadi pada kalian? Sehingga kabar gembira datang pada kalian. di peluknya Imam Ali, dipeluknya Syekh Fatimah Zahra, diciumnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Kenapa? Begitulah gembiranya Nabi kalau sudah berkaitan kenikmatan berkaitan dengan akhirat sangat gembira Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kalau kalau berkaitan dengan dunia tidak. Sehingga apa? Telah dipeluk beliau telah turun ayat kepada kalian ahlu baitku. Yaitu innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak minta balasan kepada kalian. Kami tidak meminta rasa terima kasih. Karena kalau kita ngasih nih, kita ngasih sama orang, kalau belum bilang terima kasih kita belum masuk pintu. <laughs> Masya Allah. Ini kita. Bahkan Imam Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah, istri tercinta Nabi SAW, semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau. Dia akan memberikan sebuah kurma. Diberikan buah kurma kepada orang yang minta. Setelah, setelah dikasihkan, si yang minta bilang terima kasih, diambil lagi, kasih lagi. Bilang terima kasih, diambil lagi, kasih lagi. <laughs> Sehingga Pembantunya mengatakan, kenapa engkau berbuat begitu, berbuat begitu wahai Aisyah? Gal iya, kalau dia itu mengatakan jazakallah khair, dia doakan saya, maka pahalanya saya enggak sempurna. Biarkan dia pergi saja gitu. Kan beda sama kita. Ini orang enggak mau berterima kasih banget sih. Tahunya kita seperti itu. Jadi ngecap orang. Hatinya bagaimana kita enggak paham. Bahkan bisa jadi orang yang minta itu yang kita berbuat baik kepada dia. Itu adalah utusan Allah kita tidak tahu. Oleh karenanya jadi sudah apa yang diajarkan Nabi Muhammad kita laksanakan, selebihnya kita serahkan pada Allah. Belum tentu kita ini selamat. Gitu. Nah, ini ya, kalau kita melihat kepada kehendak semacam itu. Oleh karenanya jadi susah. Jadi untuk mendapatkan kebaikan yang murni itu susah. Sehingga dapat kita katakan kasarnya sekarang ini kalau kita mengadakan amal kita susah. Untung kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ummatun marhumah. Umat yang sangat disayangi umat yang dimuliakan dari segala segi bi akramir rusli kunna akramal umami karena sebaik-baik nabi yang kita punya yang diutus kepada kita maka jadilah kita semua terbaik menjadi umat yang terbaik umat yang terkasihi umat yang tersayangi oleh Allah SWT alhamdulillah ala dzalik Jadi keikhlasan itu bukan sesuatu yang mudah tapi sesuatu yang paling susah untuk diraih. Kalau kita mau ikhlas, mau tahu ikhlas atau ulama gampang. Gimana sih kita tahu ikhlas gini? Kita kan sering masuk kamar mandi kan, nyetor yang 10 on itu loh setiap hari. Ingat kan kita? Pernah nggak kita setelah buang air sudah keluar, ya Allah iman kenapa keluar semua ya? Pernah nggak kita seperti itu? Ah itu ikhlas itu. Nggak ada emas sama sekali dikeluarkan dikit-dikit gitu, enggak. Dikeluarkan semuanya. Ah itu. Kalau kita mau melihat kepada keikhlasan, lihatlah kepada semacam itu. Hanya kita minta kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Berkat maulid yang telah kita lewati bersama-sama. Di mana zikir, di mana-mana. Di mana maulid dibacakan, di mana-mana. Yang semuanya itu akan meraih ridha Allah Ta'ala. Ya Allah, berkatnya zikir tersebut ya Allah berkatnya orang-orang soleh yang masih sampai sekarang ada di mana-mana ya Allah jumlah mereka tidak akan berkurang seperti jumlah para nabimu 124 ribu orang ya Allah berkatnya mereka yang ada di muka bumi ini dimanapun mereka berada ya Allah berkat cintamu kepada mereka berkat amalnya mereka yang kau terima ya Allah selamatkanlah kami ya Allah selamatkanlah jiwa kami ya Allah selamatkanlah hati-hati kami ya Allah berikanlah peringatan kepada kami ya Allah sebelum peringatan terakhir datang kepada kami di mana pada saat itu sudah tidak berguna lagi ya Allah selamatkanlah kami selamatkanlah saudara-saudara kami dari segala aliran-aliran yang tidak baik akidah-akidah yang tidak baik akidah-akidah yang dibenci olehmu dan oleh kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah Jadikanlah kami sebagai seseorang hambamu yang benar-benar mengharapkan ridhamu ya Allah. Yang benar-benar memikirkan akhiratmu ya akhirat kami ya Allah Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang menjadi sebab semua umat mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, dijauhkan daripada azab berkat kami ya Allah, sehingga berbahagialah kami kalau kami mendapatkan karunia tersebut ya Allah, sehingga kami layak untuk bersanding dengan Nabi kelak, sehingga kami layak untuk dijemput nyawa kami kelak sehingga kami layak mendapatkan kemuliaan di kubur kami kelak sehingga layak kami mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kami layak untuk menerima kitab kami dari arah kanan kami ya Allah dengan tangan kanan kami ya Allah ya Allah gampangkanlah kami untuk melewati hisab tersebut ya Allah di saat itu jangan pun Eh, Nabi Muhammad SAW telah mengatakan jangan engkau cari aku di tempat itu karena pada saat itu engkau sendiri yang akan menghadapinya. Nya adalah Allah SWT. Ya Allah selamatkanlah kami ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang yang berpikiran bahwasanya hidup di dunia hanya sebentar. Hidup di dunia adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Biarkan kami selalu ingat itu ya Allah. Biarkan kami melakukan segalanya karenamu ya Allah. Karenamu ya Allah. Dengan keikhlasan ya Allah. Sehingga amal kami semuanya engkau terima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam Muhammadin. Wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.